Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata kerama kepada bawahannya padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen, satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40 semester dari eh, uh, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah, pertemuan pertama tatap muka perkenalan orientasi, pertemuan nanti berikutnya adalah uh, presentasi makalah, kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu. Kalau kalian tak siap makalah, yang kalian datang. Kalian buat izin. Kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak itu? MM, mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, uh, terserah kalian lah mau kerja kerja tak apa. udah udah aku udah aku serahkan semua pada Allah oh, tak betul ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah Nabi pernah marah naik dia ke atas mimbar merah wajahnya merah matanya marah dia jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya salam dia assalamualaikum warahmatullah Tengoknya banyak yang tak solat berjamaah Marah Nabi Lau harriqanna alaihim buyutahum, Kubakar rumah mereka yang tak solat ke masjid kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zolim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zolim. Bermasalah di rumah, marah ke security. Itu zolim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau aku tuntut di akhirat. Kan?